Kita akan akhiri pembahasan kita dengan syubhat yang terakhir untuk majlis ini. Yaitu seruan kaum khawarij penegakan syariat Islam. Nah, seruan ini juga tidak kalah menariknya, tidak kalah indahnya dengan seruan jihad dan amar ma'ruf nahi munkar syariat Islam. Siapa yang nggak ingin syariat Islam? Apa ada seorang Muslim tidak suka di negerinya diterapkan syariat Islam? Apa ada? ada. Kalau ada seorang Muslim yang enggan dan tidak suka, benci, tidak riba, syariat Islam diterapkan di negerinya, perlu dipertanyakan keislamannya. Nah, barakallahu fiikum. Namun dan kita pun ahli sunnah menyeru semua pihak terkhusus dalam hal ini juga pemerintah untuk punya semangat dan kemauan menerapkan syariat Islam. Kemudian mereka memiliki syubhat-syubhat beberapa ayat Al-Quran seperti waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum syariat yang Allah turunkan Maka sungguh mereka itu adalah orang-orang kafir Ini hukmu illa lillah Penentuan hukum itu hanyalah milik Allah Dan beberapa ayat yang lainnya Namun pertanyaannya sekarang Apakah ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun yang dengan ini mereka mengkomis pemerintah muslimin yang ada ini sekarang adalah pemerintah kufar. Demikian juga difahami oleh salafus salih. Apakah demikian sahabat Nabi memahami ayat yang tadi kita dengarkan bahwa setiap pihak yang tidak berhukum dengan hukum Allah, setiap person, setiap hamba, setiap negara yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, berarti dia telah kafir. Apakah demikian sahabat Nabi memahaminya? Kalau ada yang tanya, kenapa sih mesti harus kembali kepada sahabat Nabi? Ya, karena Al-Quran ini ya, bukan kepada kita turun pertama kali. Ya, Al-Quran turun pertama kali kepada siapa? Generasi yang di sana hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Mereka orang pertama yang membaca Al-Quran sebelum kita. Mereka orang, orang pertama yang belajar tentang Al-Quran. akan wa makna. Orang pertama yang belajar Al-Quran baik secara kiraannya maupun maknanya sebelum kita. Dan mereka itu muridnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. Kalau kita harus belajar dulu kan bahasa Arab, belajar Doroba Muhammadun Amran ya. Dahaba Muhammadun ila suqi Naam Marfu mansub majrur Kenapa mansur, kenapa marfu, kenapa majrur Harus belajar bertahun-tahun Kalau sahabat nggak perlu belajar ya. Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka Bilisanin Arabiyin mubin Bahasa mereka ya. Al-Quran itu turun Mereka faham Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Wa'alallahi fatawakkalu Kenapa Allah tidak menyatakan fatawakkalu 'ala Allah? Apa maknanya? Padahal makna dasar kedua redaksi ini sama. Kita menyatakan tawakkalu 'ala Allah maknanya bertawakallah kepada Allah. Tetapi ketika dibalik wa 'ala Allah fatawakkalu makna dasarnya adalah ya bertawakallah kepada Allah. Tetapi redaksi kedua punya nilai lebih punya nilai lebih dibandingkan redaksi pertama. Sahabat itu paham kalau kita harus belajar balaghah. Kenapa Allah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Us, uh, tata us, uh, bahasa grammar yang semestinya nahu yang semestinya adalah na'buduka wa nasta'inu bika. Itu semestinya. Tetapi dibalik oleh Allah. nak na'budu Wa nasta'in. Sahabat faham. Kita harus belajar. Balaghah. Itulah sahabat. Dan langsung dididik oleh Nabi ayat turun maknanya begini, penerapannya begini, harus begini, tidak boleh begini. Besok turun ayat lagi, maknanya begini, lakukan ini, jangan lakukan itu. Itu sahabat langsung. Maka dari itu kita harus tawabuk. Kita harus bertawadhu rendah hati bahwa kita ini lemah, duafa, dhaif kita ini lemah. Kembalikan kepada mereka. Ya, agar kita tergolong orang yang menghargai apa? Al-Qur'an. Ya. Lah, ternyata mereka tidak memahami Al-Qur'an seperti yang dipahami oleh kaum Khawarij. Tidak. Oleh karena itu, ketika Ibnu Abbas diutus oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk datang ke markas besar Khawarij pada waktu itu. Ibnu Abbas diutus oleh Waliul Amr. Khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh Ibnu Abbas kepada Khawarij apa kata Ibnu Abbas? Afikum sahabat Rasulullah wa fihim unzila al-Qur'an Apakah di tengah-tengah kalian, barisan kalian Ada satu orang sahabat Nabi ada? Nggak ada Ini langsung mereka lemah Pertanyaan pertama Sebelum berdiskusi tentang ayat-ayat tadi Ada? Nggak ada Nah Ikhwan Rahimani Rahimakumullah Kemudian saya singkat berikutnya bahwa syariat Islam itu luas Syariat Islam itu tidak hanya pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk atau dirajam, yang membunuh kisos. tidak hanya itu. Itu bagian daripada syariat Islam. Tapi syariat Islam juga meliputi urusan pribadi kita, urusan rumah tangga kita. Lucunya, lucu bahasa Malaysia apa? Sama ya, lucu. Nah, Barakallahu fikum Khawarij yang di Indonesia itu mengeluarkan atau mencetak buku-buku Baik terjemah ataupun karya ya. Di bagian cover, bagian dalam Tertulis copyright ya. Hak cetak buku ini dilindungi oleh undang-undang Saya baca buku terjemahan Fatwa Usama bin Laden Terus buku terjemahan Abu Muhammad Al-Maqdisi yang mengkafirkan seluruh pemerintah muslimin. Di sana tertulis hak kita dilindungi oleh undang-undang. Saya tanya, undang-undangnya siapa Pak? Di surat mana di Al-Quran? Mungkin undang-undang itu ada di surat Al-Baqarah atau di surat An-Nas. Tolong sebutkan undang-undang yang mana? Ini terpaksa demi menjaga buku kita. Oh, berarti tidak semua orang yang berhukum kepada selain hukum Allah itu kafir. Ada yang terpaksa ya. Hmm. Kamu bisa terpaksa, pemerintah nggak terpaksa. Ya, subhanallah. Kamu naik mobil, iya. Hmm, punya surat-surat. Ya. Kalau bisa dinamakan surat izin mengemudi. Iya, itu. Tanyakan coba. Ada. Hmm, ini surat izin mengemudi di surat apa pak? Mungkin ada hadisnya. Nah, ada. Nah, keluar negeri pakai paspor. Ya ilaha illallah. Maka dari itu, jujurlah, syariat Islam itu terapkan pada diri Anda. Ada suatu kejadian yang lucu di Indonesia dan saya akhiri subhat yang ketiga. dengan kisah ini. Salah satu teman datang ke rumah tokoh ini tadi Kebetulan tokoh ini suka berteriak-teriak tentang syariat Islam dalam demo-demonya. Syariat Islam. Kita berkunjung teman kita dua. Nggak lama setelah itu, maaf maaf saja, ada seorang e, perempuan mengeluarkan mengeluarkan teh, sebuah teh. Ya, bajunya segini, nggak pakai jilbab, ya, nggak pakai hijab. Terus si tuan rumah yang tokoh penegak syariat Islam ini ya maaf istri saya tadi ternyata begitu nggak menerapkan syariat Islam di rumahnya nggak lama setelah itu uh, tapi aku keluar ya kebetulan malam minggu siapa putrinya malam mingguan keluar bersama pria la haula wala quwata illa billah nah kata sebuah pepatah bahasa Arab yang sering diulang-ulang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, akim daulat al-Islam fi ahlik tuqam fi ardik." Tegakkan negara Islam di rumah tangga kamu dulu, baru Allah akan tegakkan nanti di bumi kamu. Kalau kita belum menegakkan di rumah tangga kita, ya, kehidupan paling kecil. Jangan berkhayal bahwa pemerintah kita akan menerapkan syariat Islam Wallahu a'lam bisawab. Itulah kajian yang bisa saya sampaikan di majlis ini. Semoga sedikit yang kita dengarkan ini menjadi ilmu nafid, ilmu yang bermanfaat kurang lebihnya.